الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين الحمد لله أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكمالان على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Mungkin. mungkin nak murum ya an nuqaddim Afwan untuk para ikhwah maju ke depan jangan biarkan tempat kosong jangan dibiasakan kosong majelis di tengah di antara bentuk semangat di dalam menuntut ilmu eh. نكمل هذه الرسالة القيمة رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب Kita lanjutkan risalah yang berharga ini yaitu risalah tentang pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. وقد انتهينا في درس الصباح من الناقض الثامن dan kita telah menyelesaikan di pelajaran pagi tadi pembatal yang ke-8 qala rahimahullah an-naqid tasi beliau rahimahullah mengatakan pembatal keislaman yang ke-9 man i'taqada anna ba'd an-nas yasi'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sallallahu alaihi wasallam كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر بالله Pembatal yang ke-9 Siapa yang meyakini bahwa boleh bagi sebagian manusia untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam maka dia kafir. الانقياد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu rukun dari rukun-rukun agama. Kama anna ar-rukn al-awwal huwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana rukun yang pertama di dalam agama adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Waruknu tsani huwa ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman i'taqada wa mahallu al-i'tiqad al-qalb. Barang siapa yang berkeyakinan dan keyakinan itu tempatnya di hati, anna ba'dhan nas bahwa sebagian manusia yasi'uhu al-khuruj boleh keluar dari syariat an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari syariat boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al khidr al-khuruj an syariati Musa alaihi salam sebagaimana Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam fahuwa kafir maka yang berkeyakinan demikian kafir. Al-khuruj an syari'at Nabi sallallahu alaihi wasallam khurujan. Keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua bentuknya. Al-khuruj istihlalan. Yes. Jika خرج عن syariat النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا جواز ذلك Yang keluar, yang pertama adalah dia keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan meyakini hal itu boleh. فهذا كافر بالله Maka orang seperti ini kafir kepada Allah. أما إن اعتقد وانقاد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم Amma? أما إن اعتقد إن إن اعتقد وانقاد إلى شريعة النبي Adapun apabila ia berkeyakinan dan tunduk kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam وقصر dan ia kurang di dalam memenuhinya في ذلك di dalam hal tersebut, فهذه معصية maka orang ini telah berbuat maksiat. ولا يجوز الخروج والخروج عن شريعة اعتقاد جواز الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أي شريعة أخرى كفر maka siapa yang meyakini atau dia berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke syariat manapun maka dia kafir. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Hinama ra'a Utsman ma'ahu awraq min at-Taurah Ketika ia melihat Utsman bersamanya ada beberapa lembaran Taurah Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam لعمر بن الخطاب Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab, "Amutahawwik ya ibn al-Khattab?" Amutahawwik. Ay, ay, anta fi shakkin aw fi raib? Apakah engkau memiliki keraguan di dalam hatimu wahai ibn al-Khattab? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kana Musa hayyan kalau seandainya Musa hidup, ma wasi'ahu illa ittiba'i. Tidak boleh ia melakukan sesuatu hal kecuali mengikutiku. Fal khuruju an syari'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayyi syari'atin ukhra kufrun billah. Jadi keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke syariat manapun adalah kekufuran. وذكر وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan Al-Khidr huna Al-Khidir di sini adalah lianna ahlal dhalal dikarenakan orang-orang sesat yastadilluna bil khidr berdalil dengan keadaan Nabi Khidir. Wa illa al-khuruj an syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayi al Qur'an. al-khidr aw ghairuhu kufrun billah. Namun sebenarnya keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke syariat manapun baik seperti Nabi Khidir atau yang lainnya maka ia adalah kekufuran. Hada Musa alaihi salam kalimullah. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Walahu kitab Taurat. Dan dia memiliki kitab Taurat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعي Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang beliau kalau beliau masih hidup maka tidak boleh baginya kecuali mengikuti aku. فكيف بغيره Lalu bagaimana dengan selain Nabi Musa? فهؤلاء أصحاب الطرق الصوفية Maka mereka orang-orang yang menempuh jalan-jalan orang-orang sufi وغيرهم dan selain mereka يظنون أن الإنز... أن الولي إذا وصل إذا وصل إلى منزلة معينة Mereka meyakini apabila seseorang telah sampai kepada tingkatan tertentu, dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويدعي انه ان له صله بين الله بينه وبين الله مباشره. Dan dia mengaku bahwa ia memiliki hubungan langsung kepada Allah tabaraka wa taala. فيقولون حدثني قلبي عن ربي. Sehingga ia mengatakan hatiku menceritakan kepadaku langsung dari Rabbku. واستدلوا بجواز ذلك الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الخضر عن موسى. Dan mereka berdalil tentang bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa. وهذا استدلال فاسد. Dan ini adalah bentuk pendalilan yang rusak. من عدة وجوه ditinjau dari beberapa sisi. أولا الخضر لم يخرج عن شريعة موسى عليه السلام Sisi yang pertama, Nabi Khidir sebenarnya tidak keluar dari syariat Musa alaihi salam. وإنما خفي عنه الأسباب Akan tetapi tersembunyi baginya beberapa sebab. ثانيا موسى عليه السلام بعث لبني إسرائيل خاصة Kemudian yang kedua bahwa Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel secara khusus. Walam yakun mursulan ila al-Khidr. Dan beliau tidak diutus kepada Nabi Khidir. Al-Khidr qad 'allamahu Allah ma lam ya'lamhu Musa. Nabi Khidir telah diberikan ilmu oleh Allah, ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Wa 'allama Musa ma lam ya'lamhu al-Khidr. Dan Allah telah memberikan ilmu kepada Musa, ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khidir. فقد ثبت في الصحيحين Telah tertetapkan dalam As-Sahihain أن الخضر قال لموسى bahwa Khidir mengatakan kepada Musa, يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله "Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. لا تعلمه Engkau tidak mengetahuinya. وأنت يا موسى على علم من علم الله dan engkau wahai Musa memiliki ilmu dari ilmu Allah. iyyah la a'lamuhu. Allah mengajarkannya kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Wal khidru dan Khidir fa'ala dzalika bi amrin min Allah wa wahyi. Melakukan hal itu karena perintah Allah tabaraka wa taala dengan wahyunya. قال تعالى وما فعلت عن أمري الله تبارك وتعالى berfirman mengisahkan tentangnya dia berkata aku tidak melakukan hal itu atas perintah diriku. أي fa'altu بأمر من الله Melainkan aku melakukannya berdasarkan perintah dari Allah. ثم النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa lil khalqi kullihim. Beliau diutus ke seluruh makhluk. Insihim wa jinnihim dari jenis manusia dan dari jin. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Allah tabaraka wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada manusia seluruhnya. Wa kana al-anbiya qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam yub'ath ila qaumihim khassah. Dan dahulu para nabi, mereka itu diutus kepada kaumnya saja. فقد قال النبي صلى الله عليه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, dahulu para nabi itu diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh makhluk. فالخضر لم يكن من قوم موسى Jadi Nabi Khidir bukan termasuk dari kaum Nabi Musa. Wa amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalq. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau adalah seorang nabi bagi seluruh makhluk. Man kharaja an syari'atihi faqad kafar. Siapa yang keluar dari syariat beliau maka dia kafir. Wa man i'taqada an yajuzu lahu an yakhruja an syari'atihi faqad kafar. Barang siapa yang meyakini boleh keluar keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Faqad qala an nabi sallallahu alaihi wasallam Ma yusma'? Ma yusma'. ما Ayo. Kul كل yasqut, kul كل yasqut. Hmm. Yasqut, ايش Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Wallahi la yasma' bi yahudi wala nasrani Demi Allah tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani mendengar tentangku thumma la yu'minu bi wala billadhi ji't Kemudian dia tidak beriman kepadaku dan tidak beriman kepada yang aku bawa إلا أدخله الله النار melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. فمن ظن أن من الأولياء Maka barang siapa yang meyakini bahwa ia termasuk dari wali, يسوق له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم boleh baginya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أو أنه وصل مرحلة إسقاط التكليف atau ia telah sampai kepada tingkatan gugur baginya kewajiban-kewajiban wa anna syari'atan nabi sallallahu alaihi wasallam la talzamuhu dan bahawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak wajib lagi baginya fahadha kafirun billahi alazim maka orang seperti ini telah kafir kepada Allah yang maha agung wa kadzalika kullu man i'taqada Demikian pula semua orang yang meyakini anna syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasluh li hadha zaman tidak cocok untuk zaman ini faqad kharaja 'an syariah maka dia telah keluar dari syariat wa kharaja 'an dinillah subhanahu dan keluar dari agama Allah subhanahu wa taala qala an-naqidul 'ashir Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan pembatal keislaman yang ke-10. Al-'ashirul i'radu 'an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله Di ayat Rabbi. ومن, ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan kepadanya ayat-ayat Robnya kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan menyiksa orang-orang yang jahat. Al-i'rad an dinillah ayyuhal ahibba i'radan. Berpaling dari agama Allah ayyuhal ahibbah ada dua bentuk. I'radun huwa kufrun mukhrijun minal millah. Bentuk yang pertama berpaling dari agama yang menyebabkan ia keluar dari agama Allah. Wa i'radun huwa ma'siyah wa dhanbun Kemudian yang kedua adalah berpaling yang merupakan perbuatan maksiat dan dosa. La yanqulu minal millah tidak menyebabkan dia keluar dari agama. Amma al-i'rad 'an dinillah bil wal-i'rad 'an dinillah bil الله huwa al-mukhrij min dinillah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari agama Allah seluruhnya itulah yang menyebabkan keluar dari agama Allah tabaraka wa taala. Waqad waddahu asy-syekh fi an-naqala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menjelaskannya di sini. Beliau mengatakan orang itu tidak mau mempelajarinya, tidak mau mempelajari agama dan tidak mau mengamalkannya. فهذا المعرض هو معرض عن أصل الدين. Maka orang seperti ini adalah orang yang berpaling dari dasar agama. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى berkata وأما كفر الإعراض Adapun kekufuran karena berpaling فإنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول maka sebabnya adalah ia berpaling dengan pendengarannya dan hatinya dari Rasul لا يصدقه ولا يكذبه ia tidak membenarkan beliau dan tidak mendustakannya ولا يعاديه dan dia tidak memusuhinya. Wala yusghi ilaih. Wala yusghi. Wala yusghi ila ma jaa bihi al-battah. dan dia tidak berpaling kepada atau ia tidak datang kepada apa yang beliau bawa sama sekali. Jadi kafir yang disebut dengan al-i'rad yaitu berpaling dari agama Allah yaitu berpaling dari seluruh agama Allah. di mana ia tidak memiliki semangat untuk mempelajarinya dan tidak memiliki keinginan untuk mempelajarinya maka inilah bentuk berpaling dari dasar agama dan ini adalah kafir kepada Allah yang Maha Agung maka berpaling dari mentauhidkan Allah ما أوجبه الله عليه الإنسان kasalati dan berpaling dari mempelajari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah seperti salat فمن أعرض عن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتعلمه Maka siapa yang berpaling dari tauhid kepada Allah, ia tidak mempelajarinya, وعن الصلاه لا يتعلمها dia berpaling dari salat dia tidak mau mempelajari tata cara salat وعن الصيام لا يتعلمه ia tidak mau mempelajari tentang puasa وعن الزكاه لا يتعلمها ia tidak mau mempelajari tentang zakat وعن الحج لا يتعلمه ia tidak mau mempelajari tentang haji وليس عنده اراده dan dia tidak memiliki keinginan untuk mempelajarinya walau arad lastata padahal kalau dia mau dia mampu untuk mempelajarinya. Maka orang seperti ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berpaling dari sebagian perkara agama, mimma aujabahu Dari perkara-perkara yang Allah wajibkan kepadanya, fahuwa 'asi. Maka ia adalah seorang yang melakukan perbuatan maksiat. Adrib lakum mithala. Saya akan beri kalian contoh. Rajul indahu tijarah. Seorang pedagang ويستطيع أن يسأل بكل سهولة, بكل سهولة عن أمور البيع والشراء dan dia sangat mudah untuk bertanya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli وعن أحكام العقود tentang hukum-hukum akad والإجارة tentang hukum sewa فليس عنده نية ولا إرادة في تعلم هذه الأمور namun ia tidak memiliki niat dan tidak memiliki keinginan untuk mempelajari perkara-perkara ini. Padahal ia telah melakukan suatu pekerjaan yang telah ada penjelasannya dalam syariat. Maka orang ini berdosa. Kalau dia terjatuh di dalam perbuatan riba, maka dia berdosa dan tidak ada udur baginya. Ana laysa indi mal zakah. Saya tidak punya harta untuk membayar zakat. فلي- فلا يجب علي فلا يجب وجوبا عينيا تعلم أحكام الزكاة Sehingga tidak wajib bagi saya untuk mempelajari tentang zakat. عبد الباسط عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول Abdul Basit memiliki harta sudah sampai kepada nisab dan sudah berlalu satu tahun. Wa indahu amwal razaqana Allah iyyaha min fadlih dan ia memiliki harta yang banyak yang Allah rezekikan kepadanya dari karunia-Nya. Lam yubali fi ta'allumi ahkami zakat wa ikhrajiha. Tapi dia tidak peduli tentang hukum-hukum zakat dan tentang hukum mengeluarkannya. Wa huwa yastati' an yata'allam. Padahal dia bisa untuk belajar. Wa athimun wa muqassir. Maka dia berdosa dan kurang di dalam perkara agama. Fahimtum? Fahimtum? man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya, pasti ia akan jadikan paham tentang agama. Al-mafhum la yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fid din. Maka pemahaman baliknya orang yang Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya, dia tidak akan berusaha memahami agamanya. Wa man yu'rid an dzikri rabbih Barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, yaslukuhu adaban sa'ada. Yaslukuhu adaban sa'ada. Sa'ada. Yaslukhu wa هم؟ Yaslukhu. يصليه يذو- يذيق يذيقه الله عز وجل يعذبه Maka Allah akan merasakan barang siapa yang berpaling dari mengingat Robnya, maka Robnya akan merasakan kepadanya azab. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Allah tabaraka wa taala berfirman, "Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah tabaraka wa taala sehingga Allah merupakan diri-diri mereka. Nasullah bi'i'radhihim an ta'allumi dinillah azza wa jal. Mereka melupakan Allah dengan cara berpaling dari mempelajari agama Allah azza wa jal. Wa ghaflatihim 'anil haq. dan dengan cara lalainya mereka dari kebenaran. Allah azza wa jalla anfusahum. Maka Allah azza wa jalla akan melupakan diri-diri mereka. Amma al-jahil alladhi balaga وسعه في التعلم ولم يصل إلى الحق Adapun orang yang jahil yang sudah yang sudah berusaha untuk belajar namun dia belum menye- belum sampai kepada kebenaran, فهو معذور maka ia mendapatkan uzur. وخذوها قاعدة Jadikan ini sebagai kaidah. كل جهل Semua orang yang jahil, معجوز عن رفعه ia tidak mampu untuk mengangkat kebodohan itu. عجز الإنسان عن رفعه seseorang tidak mampu mengangkat kebodohan itu ba'd ijtihadihi wa su'alihi wa wa wa Summa ajiz setelah ia bersungguh-sungguh bertanya dan mempelajarinya kemudian dia belum mampu juga menghilangkan kebodohan itu kullu jahlin ma'juzun an raf'ihi maka setiap kebodohan kebodohan yang seorang tidak mampu mengangkatnya ma'durun sahibuhu pelakunya mendapatkan uzur wadah jelas وضح الآن أنا أضرب لكم مثال رجل يسكن في هذا البيت Saya kasih contoh, ada seorang tinggal di rumah ini. لا يصلي ولا يعرف أحكام الصلاة ولا يعرف أن الصلاة واجبة Dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak mengetahui hukum sholat, dan dia tidak mengetahui sholat itu wajib. هذا معذور هذا ليس بمعذور Maka orang ini yang tinggal di rumah tersebut tidak mendapatkan uzur. وهذا المعرض Inilah orang yang berpaling. يحدثون مشايخنا في الاتحاد السوفيتي Ittihad Sufi. أيوه قديما روسيا Baik. Para masyaikh kami bercerita kepada kami ya pada persatuan دولة الاتحاد السوفيتي قديما Uni Soviet. الدح- الاتحاد السوفيتي Ayo, Syu'iyah. Uni, Uni Soviet, eh? أيوه Baik. Dalam perkumpulan atau persatuan Uni Soviet dahulu, لما ذهبوا هناك ذهبوا إلى هناك tatkala mereka pergi ke tempat tersebut ya'rifu ma as-salah mereka tidak mengetahui tata cara salat wala tamasat ma'alim ad-din dikarenakan orang-orang syuyu'iyyah menghapus tentang perkara agama dan mereka melarang semua dasar-dasar agama dari semua sisi maka para penduduknya seperti ini mereka mendapatkan uzur. قال رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل Maka beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dan tidak ada perbedaan pada semua pembatal-pembatal ini antara orang yang melakukannya dengan bercanda dan sungguh-sungguh فهذا الهازل لا يعذر إن وقع maka orang yang bercanda ini tidak diberikan uzur kalau dia terjatuh di dalam perkara yang membatalkan Islam. Waljad mimba min babi aula. Apalagi yang melakukannya dengan bersungguh-sungguh, dengan serius. Wal khaif. Demikian pula tidak ada perbedaan antara orang yang takut. Al khaifu ala malihi au khauf nafsi ghair mawjud. Yaitu ia melakukan pembatal-pembatal keislaman karena mengkhawatirkan dirinya atau hartanya illal mukrah kecuali ia dipaksa orang yang dipaksa al mukrah huwa khaif orang yang dipaksa termasuk orang yang takut walakin al mukrah akan tetapi orang yang dipaksa itu al khauf mutahaqqiq alaih rasa takut benar-benar terwujud dalam dirinya fa hadzal mukrah maka orang yang dipaksa ini alladhi yujbar ala fi'lil kufur yang dipaksa untuk melakukan perbuatan kafir wa dararuhu mutahaqqiq dan kalau ia tidak melakukannya benar-benar akan menimpanya suatu bahaya walaysa dhanniyan bukan hanya prasangka wa ma'dzur maka orang ini mendapatkan uzur syarat an yakuna al-qalbu mutma'innan bil iman dengan syarat hatinya tetap ya tenang dengan keimanan قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان Allah tabaraka wa taala berfirman kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan لأن الإكراه لا يقع على القلب ولا يعلم القلب إلا الله Sebab paksaan itu tidak ter- tertuju kepada hatinya dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya kecuali Allah. فالمكره لا بد من شرطين Jadi orang yang dipaksa itu haruslah ada padanya dua syarat. An yakuna ad darar mutahaqqiq wa fihi halakuh. Syarat yang pertama benar-benar akan terjadi bahaya yang akan menimpanya. An yakuna al-qalb mutma'innan bil iman. Syarat yang kedua hatinya tenang dengan keimanan. Qala wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Kemudian beliau mengatakan semuanya yaitu semua pembatal yang telah kita pelajari merupakan perkara yang paling besar bahayanya. dan paling sering terjadi. kalam Abdul maka perkataan beliau di akhir ini yaitu perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menunjukkan Bahwa beliau mengumpulkan 10 pembatal keislaman yang paling penting dan paling berbahaya. dan paling sering terjadi. Walaysa hiya kullu nawaqid. Sepuluh ini bukanlah seluruh pembatal. Faqala fayanbaghi lil muslimi ay yahdharaha. Kemudian beliau mengatakan seyogianya seorang muslim itu berhati-hati darinya. Yahdharha liyahfadha islamah. Dia berhati-hati darinya untuk menjaga keislamannya. Wa yakhaf minha ala nafsihi dan tidaklah ia mengkhawatirkan hal itu menimpa dirinya. Inilah rasa takut yang paling besar. Rasa takut ini yang menunjukkan pemiliknya memiliki keimanan dan tauhid yang sempurna. anbiya yakhafuna ala anfusihim Sungguh dahulu para nabi mengkhawatirkan diri-diri mereka terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka setiap kali tauhidmu semakin kuat, kana khawfuka 'ala al-wuqu' fi syirk shadida. Maka rasa takutmu untuk jatuh ke dalam kesyirikan semakin besar. Wa kullama kana tauhiduka Dan setiap kali tauhidmu semakin lemah, kana khaufuka min asy-syirki khafifa. Maka rasa takutmu kepada kesyirikan juga lemah. Qala na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi 'iqabihi. Kemudian beliau mengatakan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Taala dari perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah dan pedihnya hukuman Allah. Wa a'zamu ma yujibu ghadabahu wa yujibu iqabahu huwa syirku billah. Dan perkara yang paling besar yang bisa mendatangkan kemurkaan dan siksaan Allah adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa sallallahu ala Muhammad. Wa sallallahu ala Muhammad. Wa hadza khatamna hadhihi ar risalah. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan risalah ini. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه Dan kami memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang meng- mendengarkan perkataan yang benar dan baik di dalam mengikuti perkataan tersebut. ونسأله سبحانه وتعالى أن يم- أن يعلمنا ما ينفعنا Dan kami memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga ia mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. وأن ينفعنا بما علمنا Dan memberikan manfaat kepada kita melalui apa yang kita ketahui. وأن يرزقنا وإياكم العمل بالعلم Dan semoga ia menganugerahkan kepada kita tindakan mengamalkan ilmu. Dan saya wasiatkan kepada diriku dan kepada kalian yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan berhenti dan takut mimma yujib iqabah dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan hukumannya dan saya wasiatkan kepada diriku dan kalian untuk menjaga salat dan saya wasiatkan kalian untuk menjaga akhlak-akhlak yang baik dan saling menyayangi di antara kalian. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mithla al-mu'minina fi tawaddihim." Perumpamaan so, perumpamaan kaum mukminin di dalam kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim saling menyayangi di, mengasihi di antara mereka wa tarahumihim saling menyayangi di antara mereka kamathalil jasadil wahid seperti atau seperti satu jasad إذا اشتكى منه عضو Apabila satu bagian dari anggota tubuhnya merasa sakit, تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى maka terpanggil seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan bergadang malam. والله عز وجل قال Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم Kalau seandainya engkau menginfakkan apa yang ada di bumi ini seluruhnya engkau tidak akan mampu untuk mempersatukan hati-hati mereka Walakin Allah akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati-hati mereka fataliful qulub maqsadun syar'iyyun muhim maka bersatunya hati-hati itu merupakan tujuan yang sangat penting fa law anfaqa al-insan Mil al-ardh kalau seandainya seseorang menginfakkan seluruh yang ada di bumi ini, mastata'a an yu'allifa walakin Allah allaf. Maka dia tidak akan mampu untuk mempersatukan hati-hati mereka, akan tetapi Allah lah yang mempersatukannya. Wa min alamati al-mu'min salamat sadrihi li ikhwanihi dan di antara tanda seorang mukmin adalah bersihnya hatinya kepada saudaranya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menjadikan iri dengki di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Wa fil hadis waslul sakhimata qalbi. Dan di dalam hadis waslul سخيمة قلبي waslul أي ما فيها من الغل والحسد waslul يعني طهر Dan di dalam hadis Nabi mengatakan dan bersihkanlah hatiku dari ko- bersihkanlah dari kotoran-kotoran hatiku yaitu al-ghil نعم الغل iri والحقد dengki والحسد dan hasad kepada saudaraku. فالله الله بالتراحم فيما بينكم Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dengan saling mengasihi di antara kalian. Wallah Allah bil ihtimam bil ilmi syar'i. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara memperhatikan ilmu syar'i. Wabda'u bil ahammi tsumma al muhim. Dan pelajarilah yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. A'da'ad-din kuthur. Musuh-musuh agama sangat banyak. Min malahidah dari kalangan orang-orang mulhid, والكفرة orang-orang kafir, والمحرفين لكلام الله ورسوله orang-orang yang menyimpangkan, memalingkan firman Allah dan sabda Rasulnya. والمؤول لأسماء الله وصفاته Orang-orang yang mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. من الأشاعرة والمعتزلة وأذنابهم Dari kalangan orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan semisal dengan mereka. فتعليم عقيدة أهل السنة بالتفصيل maka mempelajari aki mengajari mengajarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan rinci حماية لهذا الدين merupakan bentuk menjaga agama ini والحذر أيضا من الحزبيات المهلكة dan berhati-hatilah kalian dari hizbiyah-hizbiyah yang membinasakan فالحزبية تضعف بنية الدين sebab al-hizbiyah itu akan melemahkan bangunan agama قال أبو الفضل الحمداني Abul Fadl Al-Hamadani mengatakan, "Limadha ahlul ilmi ja'alu ahlal bid'ah akhtar min al-malahidah?" Mengapa para ulama menjadikan ya ahlul bid'ah itu lebih berbahaya daripada orang-orang mulhid? Karena ahlul bid'ah aradu fasad ad-din min ad-dakhil. Sebab ahlul bid'ah itu ingin merusak agama dari dalam. والملاحدة أرادوا فساد الدين من الخارج. Sedangkan orang-orang mulhid ingin merusak agama dari luar. فمثل أهل البدع كمثل حصن كمثل حصن يحترس فيه المسلمين. Maka حصن كمثل حصن حصن أيوة. يختبئ فيه المسلمين. Maka ahlul bid'ah itu ibarat sebuah benteng yang bersembunyi di dalamnya kaum muslimin. ويحاصره الكفار من الخارج dan dikepung benteng tersebut dikepung oleh orang-orang kufar dari luar wal malahidah dan orang-orang ateis ويوجد في الحصن هذا من المسلمين أهل بدع dan didapati di dalam uh, benteng ini ahlul bid'ah fahum yuhazhizun yuhazhizun wa yusahhiluna لفتح هذا الحصن لدخول المشركين maka mereka menggoyang-goyang benteng tersebut agar memudahkan orang-orang kafir dan kaum musyrikin masuk ke dalam benteng tersebut. Wa ahlus sunnah humul ladzina yabnun al-asas al-qawi. Sedangkan ahlus sunnah mereka lah yang membangun tembok-tembok yang kuat. Hatta yusallihu asy bil-'ilm. Agar memberikan senjata kepada para pemuda berupa ilmu. Faidha ja'ati syubha kanu mutasallihin bil-'ilm. Apabila syubhat datang, mereka sudah memiliki senjata berupa ilmu. Amma at-tarbiyah Adapun pendidikan hizbiyah la ilm tidak ada ilmu wa, dalamnya. Wala ihtimam bi salaf. Tidak ada perhatian terhadap warisan para salaf. Syaghalul ummata bis wal kalami fi. Mereka hanya menyibukkan umat dengan perkara-perkara pemerintahan dan berbicara tentangnya. Au bil masrahiyati wal anashid. Atau dengan ya nasid-nasid. Walam yurabbu syabab al-muslimin tarbiyah sunniyah. dan mereka tidak mendidik pemuda kaum muslimin dengan pendidikan yang Islam tarbiyah salafiyah dengan pendidikan salafi fakanat albunya dha'ifah sehingga bangunan tersebut menjadi lemah wasahula 'alal a'da ghazu shababana dan mudah bagi musuh-musuh Islam memerangi pemuda-pemuda kita nasallahu 'azza wa jalla an yaj'alna wa iyyakum mafatiha khair Semoga Allah kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar ia menjadikan kita sebagai pembuka-pembuka kebaikan, مغاليق شر penutup-penutup keburukan. والحمد لله رب العالمين Walhamdulillahi rabbil alamin. في سؤال يا أحبة Syekh, yujad as'ilah min yani min khalf min al-akhwat. طيب إن شاء الله ما في مشاكل Ha? as awal Ya Syekhana Ma hukmu man Qara al-Quran Biniyati ihda'i thawabiha Li ahlihi al-mutawaffa Wa ma hiyal a'mal Allati naf'aluhu Li ihda'i thawab Ila al-mayyid Ihda' thawab Akra soal Baik Bagaimana hukum seseorang yang membaca Al-Quran dengan niat menghadiahkan pahala bacaan tersebut untuk keluarganya yang sudah mati? Dan apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk membantunya mendapatkan pahala? إهداء قراءة القرآن للميت مسألة خلافية بين أهل العلم منهم من آي- قال ذلك يصل ومنهم من قال هذا لا- لم يرد فيه دليل Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayit terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentangnya. Di antara mereka ada yang mengatakan pahalanya sampai dan di antara mereka ada yang mengatakan tidak sampai. Wa ala kullin ihda' al-thawab al-umur wasi' alhamdulillah min dinillah subhanahu wa ta'ala. Apapun alasannya maka memberikan pahala kepada mayit itu adalah perkara yang luas dari agama kita. Wa awwalu dzalika ad-du'a lil mayit. Dan yang pertama dilakukan adalah mendoakan mayit. Maka berdoa untuk mayit akan sampai kepadanya. Dan di antara memberikan hadiah pahala adalah bersedekah untuknya. Melakukan haji dengan namanya yaitu haji Islam. Demikian pula mengumrahkannya. Alhamdulillah al-ba fi hadha wasi' maka وأعظم ذلك الدعاء فالدعاء هو العبادة maka alhamdulillah memberikan pahala untuk mayit babnya sangat luas dan yang paling agung adalah mendoakannya. Walidzalika syara'an Nabi sallallahu alaihi idza zurna al-qubur an nad'u lil amwat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita kalau kita mengunjungi kuburan atau ziarah kubur untuk mendoakan para mayit. Karena hadza afdal syai yasil ilaihim. Karena ini adalah perkara yang paling utama yang akan sampai kepada mereka. سؤال طويل يا شيخ عن ايش؟ عن ماذا؟ السؤال الأول كيف كيف نعرف يعني هذا الأستاذ من أهل السنة يتمسك بالسنة وهذا الأستاذ لا يتمسك Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa seorang ustadz berpegang kepada sunnah atau ustadz itu berpegang kepada bid'ah? كيف كيف يعرف هذا الرجل سني أو بدعي؟ Bagaimana seseorang itu diketahui apakah seorang ini di atas sunnah atau di atas bid'ah? As-sunni ayyuhal ahibba yu'raf bi'iddati umur. Seorang sunnah itu ayyuhal ikhwah diketahui dengan beberapa perkara. Awalan sayrihi wa maslakih. Yang pertama dengan perjalanannya dan jalan yang ditempuhnya. Fatajidhu katsiran ma yatakallam bil kitab was sunnah maka engkau mendapati banyak orang yang berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah dengan pemahaman para salaful ummah tajidu fi lisanihi daiman Allahumma thabbitna ala al-islam was sunnah engkau dapati ia selalu mengucapkan dengan lisannya ya Allah teguhkanlah kami di atas Islam dan sunnah tajid fi lisanihi daiman at-tahdhir min al-bid'ah engkau temukan di lisannya senantiasa memperingatkan manusia dari bid'ah tajid fi lisanihi daiman at-tahdhir min al-hizbiyah engkau temukan di lisannya selalu memperingatkan dari bahaya hizbiyah. لكن لا يفهم من هذا أن المعلم السني لا بد أن يتكلم في الجرح والتعديل akan tapi tidak dipahami dari hal ini bahwa seorang pengajar itu harus berbicara tentang jarah wa ta'dil. فليس كل علماء السنة كانوا متخصصين في علم الجرح والتعديل. Sebab tidak semua ulama sunnah itu memiliki kemampuan untuk berbicara tentang al-jarh wa ta'dil. Lakin kull ulama as-sunnah la yunkirun ilma al-jarh wa ta'dil. Akan tetapi semua ulama sunnah tidak mengingkari ilmu jarh wa ta'dil. Fa jarh wa ta'dil hunak ma huwa khass bil ruwah maka ilmu jarh wa ta'dil itu ada yang khusus berkaitan dengan para perawi dan juga ada yang khusus untuk orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama Allah hifazan ala dinillah dalam rangka menjaga agama kita was sunni tajid ah al ulama sunnah yathnun alayh dan sun, seorang yang berada di atas sunnah itu engkau dapati para ulama sunnah memujinya wal wal wal miqyas wad dalil al aham huwa sayr hadzal muallim dan yang atau timbangan yang paling penting adalah bahwa seorang pengajar ini ya, adalah melihat kepada jalan seorang pengajar ini. yad'u sunnah Di antara jalannya adalah mengajak kepada sunnah. Memperingatkan dari bahaya hizbiyah. Dan dia mengajak untuk taat kepada para pemimpin, para penguasa terkhusus di zaman ini. Maka ketahuilah dia adalah sahib sunnah. خليه بس يكمل ها طيب يعني قال يعني صديقه يسحب منه مال يعني يسرق يسرق منه ثم بعد الزمان بعد مدة يريد أن يعني يرجئه هذا السؤال هذا السؤال من الذي سرق منه ولا السارق؟ الذي سرق ايوه يعني وصاحبه يريد يرجع المال الذي يسرق يريد أن آه. يرجع المال ولكن نسي يعني المبلغ يخمنه يثمنه اسأل اسأل طيب ya seseorang teman mengambil uangnya kemudian ia ingin mengembalikannya namun tidak mengetahui jumlah yang ia ambil يثمن المبلغ ويخمنه ويحتاط الأكثر فإذا كان سبع مثلا سبعة آلاف يحتاط يجعلها سبع آلاف وخمسمائة حتى لا يبقى شيء في ذمته يحتاط ويعطيه المبلغ بت- ب- بالظن الزايد فإن كان يظن أنه سبعة آلاف يعطيه سبعة آلاف وخمسمائة Baik. حتى تبرى ذمته Ya, jadi hendaklah ia berhati-hati dengan cara menyebutkan jumlahnya ya dengan lebih. Misalnya dia meyakini yang diambil itu adalah 7000, dia tetapkan untuk dikembalikan 7500. ترى يحب أن أبغى سؤال في الدرس وما يتعلق بالكتاب وهذا أما خارج الدرس ما شاء الله عندكم العلماء تسألوهم هيا أيوه. أيوة. إذا في أمور تتعلق بالدرس والتكفير والإعراض والجهل ولا كذا آه. في شيء هني Beliau mengatakan pertanyaannya berkaitan dengan pembahasan kita. Adapun pembahasan selain yang kita bahas bisa di sini ada para ustadz yang bisa ditanya. هذا كله من الأخوات إيه. وضح لك المال المبلغ كيف إيه. يصدق تفضل تفضل نعم يسأل أيوه عن الجاهل الذي يقول أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يصل لهذا الزمان هل نكفره مباشرة أولا يع... أولا أولا يعلم Yang pertama, apabila engkau mendengar orang mengatakan tersebut dan dia adalah orang jahil, ia diberitahu. فقد يكون عنده شبهة Karena bisa jadi ia mengatakan hal tersebut karena ada syubhat di dalam kepalanya. أو لا يقصد شيء معين بهذا اللف- اللفظ الذي قاله Atau ia tidak bermaksud dengan apa yang dia ucapkan tersebut. وأما من قال أن شريعة محمد لا تصلح لهذا الزمان فهذا هو كفر وخروج عن الإسلام Adapun orang yang ya, ya takodai. هذا كفر وردة عن الإسلام بعد إقامة الحجة وانتفاء الشبهة عنه Adapun ثم أصر على أن بعد بيان أيوة. الأمر عنده وإزالة الشبهة ثم أصر على أن الشريعة لا تصلح فهذا هذا كافر بعينه Namun apabila setelah ia diberitahu, setelah ditegakkan hujah kepadanya, setelah dijelaskan kepadanya, dia tetap mengatakan syariat ini tidak layak untuk zaman ini, maka dia kafir. Lakin laysa anta alladhi tukaffir, tas'al al Tapi bukan engkau yang mengkafirkannya. Engkau tanya kepada para ulama. Wadih? في شيء أبو آية هو يعني قال سمع أن يعني نبين أن أهل البدعة أن أهل البدعة يفسد الدين عن الداخل صح لكن يا أهل البدع يظنون أنهم يريدون إصلاح الأمة كيف هذا يعني كيف هذا؟ هذا هو حال البدع هذا هو صاحب البدعة إن, إن الله احتجز التوبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة Memang demikianlah pelaku bid'ah itu. Allah tabarak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah telah mencabut mencabut taubat dari pelaku bid'ah. لماذا احتجز التوبة؟ ليس لأنه ليس له توبة وإنما يظن أنه على خير Mengapa Allah tabaraka wa taala eh, mengapa dikatakan Allah mencabut taubah darinya? Bukan berarti dia tidak bisa bertaubat, akan tapi dia sulit bertaubat karena dia meyakini dia di atas kebenaran. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala Allah tabaraka wa taala mengatakan katakanlah wahai Muhammad apakah kalian mau aku beritahu tentang orang yang paling merugi amalannya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalan mereka di kehidupan dunia ini. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. فصاحب البدعة يظن أنه يفعل الصحيح ومع هذا يناصح ويقال له هذه بدعة وهذه سنة ويصر على بدعته Maka ahlul bid'ah itu ia meyakini atau menyangka bahwa ia berada di atas kebenaran dan ahlus sunnah telah menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah perkara bid'ah namun ia tetap berada di atas kebid'ahannya. والسنة واضحة بيضاء نقية Dalam keadaan sunnah jelas dan bersih. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan barang siapa yang melakukan perkara yang baru di dalam agama ini maka ia tertolak. طيب نكتفي إلى هنا Baik, kita cukupkan sampai di sini. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Taala agar Ia memberikan taufik kepada kita dan kalian وما untuk semua قلناه kebaikan. وما قلناه وهو موافق للصواب فهو من توفيق الله Maka apa saja yang kami ucapkan yang sesuai dengan kebenaran, maka itu berasal dari tau, maka itu merupakan taufik dari Allah. وما أخطأنا فيه فهو عن غير قصد ونستغفر الله ونتوب إليه Dan yang kami salah di dalamnya, maka itu maka kami meminta ampun kepada Allah darinya dan kami bertaubat kepada Allah. ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذه المسجد المبارك Dan kami mohon kepada Allah Tabaraka wa Taala sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di masjid yang berkah ini على الكتاب والسنة di atas Al-Qur'an dan Sunnah. أن يجمعنا وإياكم مع نبيه في جنة عالية Semoga Ia mengumpulkan kita bersama nabinya di surga yang paling tinggi وأن يجعلنا ممن يرد حوضه الشريف dan menjadikan kita termasuk orang yang melewati سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله melewati إلا telaganya. أنت أست- أستغفرك وأتوب إليك يا عادل منصور ما بدأت إلا قبل ساعة هيا. طيب جزاكم الله خير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته